Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang arkanul iman, rukun-rukun iman dan kita masih berada di pembahasan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masih berbicara tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati yang berkaitan dengan ibadah. Yang lalu telah disinggung tentang al-khauf war raja, takut dan berharap. Yang keduanya ibarat dua sayap yang mana seorang hamba terbang dengan dua sayap itu menuju Allah Subhanahu wa taala menuju kedudukan yang terpuji dan kedua sayap itu harus seimbang kalau tidak maka dia tidak akan bisa terbang sebagaimana burung yang dua sayapnya tidak seimbang yang lalu telah dibahas tentang al-khauf insyaallah sekarang kita bahas tentang ar-raja' Dan nanti di sini ada kata-kata yang sangat indah yang bermanfaat untuk kehidupan kita yang berkaitan dengan arroja, berkaitan dengan berharap. Apa itu arroja? Arroja itu adalah kita menanti sesuatu yang kita sukai itu namanya berharap. Jadi kita ini menunggu sesuatu yang kita sukai. Kita mengharapkan sesuatu yang kita sukai. Jadi hati kita ini senang karena kita menunggu kedatangan sesuatu yang kita sukai. Dan arroja kalau tanpa melakukan usaha-usaha, tanpa melakukan upaya-upaya, maka itu namanya adalah tertipu dan kedunguan. Jadi kalau orang itu mengharapkan sesuatu yang dia senangi, yang dia sukai, tapi tanpa usaha, tanpa upaya, maka itu namanya orang yang tertipu dan orang yang dungu. Karena tentu perlu usaha, perlu upaya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita sukai itu. Kemudian kalau sesuatu yang sudah pasti maka tidak bisa disebut rojak mengharapkan sesuatu yang sudah pasti. Misalnya aku berharap besok matahari terbit. Ini namanya bukan berharap, itu sudah pasti matahari terbit itu. Tiap hari tanpa kita berharap pun sudah terbit. Aku berharap turun hujan. Itu enggak usah berharap. Hujan pasti turun. Kecuali kecuali kalau mungkin tiap hari mendung, lalu kita berharap besok tidak mendung, ya itu bisa-bisa saja. Tapi kalau matahari terbit tanpa kita harapkan pun matahari selalu terbit. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, para atibaul qulub, para dokter hati mengetahui yaitu para ulama bahwa dunia ini adalah sawah ladang akhirat. Anna dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang akhirat. Ini ada kata-kata yang indah. Hati ibaratnya adalah tanah. Dan iman ibaratnya adalah benih-benih yang ditanamkan di tanah itu. sedang ketaatan ibaratnya adalah kita membolak-balik tanah dan membersihkannya. Ketaatan itu membolak-balik tanah dan membersihkannya. Istilahnya itu membajak. Membajak tanah ya, supaya tanahnya itu bersih dan tambah subur. Dan juga diibaratkan seperti sungai yang memberikan pengairan kepada tanah itu. Jadi hati ibarat tanah, iman ibarat benih. Kemudian ketaatan ibaratnya kita berupaya untuk menjadikan tanah itu subur, dibersihkan dan diberikan pengairan supaya benar-benar benih yang kita tanamkan tadi itu akan tumbuh dengan tumbuhan yang bisa diharapkan. Jadi kita lihat di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ada usaha. Tanahnya ada, benihnya ada dan usahanya juga ada. Setelah itu baru diharapkan nanti hasilnya. Diharapkan panennya panen yang bagus setelah usaha. Demikian pula hati yang sudah terfitnah oleh dunia. Sudah terfitnah oleh dunia, tenggelam dalam dunia, benar-benar dia itu hubbud dunia, maka ibaratnya adalah tanah yang tandus, yang kering, yang tidak bisa menumbuhkan benih yang ditanamkan di sana. Percuma kita beli benih yang mahal-mahal, ditanam di sana nggak tumbuh. Tidak akan tumbuh. Karena tanahnya aja sudah tanah yang rusak, tanah yang mati. Dan hari kiamat adalah hari saat panen. Seseorang tidak akan memanen kecuali apa yang telah ditanam. Panen bagus, eh, menanam bagus, panennya bagus. Menanam yang buruk, maka panennya juga yang buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran Dan benih itu tidak akan tumbuh kecuali benih-benih yang timbul dari keimanan. Dan iman itu tidak akan bermanfaat kalau hati seseorang itu hati yang busuk dan akhlaknya akhlak yang jelek. Jadi percuma ditanamkan iman ke dalam hati kalau hatinya itu jelek, hatinya busuk, akhlaknya buruk, percuma, tidak ada faedahnya. Ibaratnya sama dengan benih yang bagus ditanamkan di bumi yang mati. Jadi harus lengkap semuanya. Demikianlah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita mengkiaskan, menganalogkan kehidupan di akhirat sama dengan menanam benih tadi itu. Seorang hamba yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sama dengan seseorang yang menanam benih tadi itu. Kalau dia berhasil mencari tanah yang subur Kemudian dia memberikan benih yang baik Bukan benih yang rusak Kemudian setelah itu dia benar-benar berusaha Tanahnya dibersihkan Alang-alang atau kotorannya dibersihkan semuanya Yang kira-kira bisa menghalangi tumbuhnya benih itu dibersihkan semuanya Maka kemudian dia menunggu hasilnya Maka ini adalah orang yang benar Orang yang benar Tapi kalau dia tidak berusaha sama sekali lalu dia menunggu hasilnya, maka dia sama dengan orang yang berhayal, hayalan-hayalan yang kosong dan dia adalah orang yang dungu serta orang yang tertipu. Itu namanya bukan roja. Jadi intinya ikhwan wa akhwat rahimahumullah roja berharap itu harus didahului dengan upaya yang maksimal dulu semampunya. Usaha maksimal, mentok semampunya setelah itu baru kita berharap hasilnya. Kalau tanpa usaha, tanpa upaya, lalu dia menunggu hasilnya, ini sama dengan ahmak, orang yang tunggu orang yang mengerur, tertipu, dan ini sama dengan orang yang berhayal saja. Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah Allah berfirman tentang roja ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah dan Allah itu Maha Pengampun lagi maha penyayang. Mari kita lihat ayat ini luar biasa. Mereka beriman, mereka berhijrah dan mereka berjihad. Baru mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha dulu baru kemudian mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan merekalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berharap kepada Allah ini adalah berharap yang menjadikan kita semangat untuk taat. Berharap yang menjadikan kita takut untuk maksiat. Itulah berharap yang benar. Berharap rojak. Kita berupaya taat yang maksimal, maksiat kita tinggalkan, itulah namanya berharap. Bukan berharap itu orang yang malas taat, bahkan bergelimang dalam maksiat, lalu dia berharap, maka dia ini orang yang mengerur, tertipu. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, orang yang mengharapkan sesuatu pasti mengharapkannya dia itu akan menimbulkan tiga perkara. Jadi orang yang mengharapkan sesuatu pasti ada tiga perkara yang timbul daripadanya. Yang pertama-tama adalah mahabbatu mayarduhu. Dia mencintai apa yang diharapkan. Karena tidak mungkin ya kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak mungkin. Tentu yang kita harapkan adalah sesuatu yang kita sukai, yang kita cintai. Yang kedua, khawfuhu min fawatihi. Dia takut kehilangan sesuatu yang diharapkannya itu. Takut. Kemudian yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi, usahanya untuk meraihnya. Jadi orang itu kalau mengharapkan sesuatu, pasti di sana ada tiga perkara ini. Dia menginginkan sesuatu yang diharapkannya itu, yang kedua dia takut kehilangan yang diharapkannya itu, yang ketiga dia berusaha untuk meraihnya. Jadi berharap itu berarti otomatis ada khaufnya. Roja itu otomatis ada khaufnya. Orang kalau berharap sesuatu dan tidak ada padanya tiga hal itu, maka itu namanya adalah al-amani, hayalan-hayalan semata. Hayalan semata. Jadi semua orang yang berharap dia takut. Dan orang yang takut maka dia akan mempercepat perjalanannya karena dia khawatir kehilangan sesuatu yang diharapkannya itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa ajlaj." Wa man adlaka balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah Orang yang takut dia akan mempercepat perjalanannya terutama ketika di malam hari. Dan orang yang mempercepat perjalanannya maka dia akan sampai ke tujuannya. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah adalah syurga. Syurga tidak gratis. Perlu usaha dan upaya untuk meraihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan ini oleh para ulama disebutkan sebagai arja' ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling menumbuhkan sifat roja berharap. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah الله يغفر الذنوب jami'a innahu هو الغفور الرحيم katakanlah hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ayat yang sangat indah yang dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini adalah orang yang asrafu ala anfusihim. Yang melampaui batas atas diri mereka, dosanya sudah amat sangat banyak. Dosanya tanpa batas. Tapi Allah memanggil mereka dengan penuh kasih sayang. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tentu kalau orang itu mau taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan syarat-syaratnya taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ulangi selama-lamanya. Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد iqab sesungguhnya Rabbmu mempunyai ampunan untuk manusia atas kedoliman mereka dan sesungguhnya Rabbmu mempunyai azab yang sangat keras jadi seimbang Allah punya ampunan Allah juga punya azab ampunan menjadikan kita berharap azab menjadikan kita takut sehingga seimbang Kemudian di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutu rajulun muslimun illa adkhalallahu makanahu finnar yahudiyan aw nasraniyan." Tiadalah seorang muslim meninggal dunia melainkan tempatnya di neraka diganti oleh Yahudi atau Nasrani. Jadi orang Islam itu kalau mati dia ditebus dari neraka, ditebus Penebusnya siapa? Penebusnya adalah Yahudi atau Nasrani. Jadi orang Islam kalau mati tidak masuk neraka, diganti oleh Yahudi atau Nasrani. Demikian pula pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW setelah selesai dalam satu peperangan membawa para tawanan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang masuk menerobos rombongan sampai akhirnya perempuan itu mendapatkan bayi lalu digendong, lalu dirangkulnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyaksikan semua itu, lalu beliau mengatakan, "Atarauna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana pendapatmu? Apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, "La wallahi, tidak demi Allah ya Rasulullah, enggak mungkin." Gak mungkin ibu itu melemparkan anaknya ke api karena ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Lalu kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Allahu arhamu bi 'abdihi bi 'abdihi al-mu'min min hadhihi 'ala waladiha." Sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hambanya yang beriman dari ibu ini kepada bayinya. Subhanallah. Jadi Allah lebih sayang kepada orang-orang beriman daripada ibu tadi kepada bayinya. Artinya kalau ibu tadi tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api neraka, ke dalam api, demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melemparkan hambanya yang beriman ke dalam api neraka. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba ala nafsihi bi nafsihi qabla an yakhluqal khalqa." Sesungguhnya Allah telah menulis sendiri untuk dirinya sendiri sebelum Allah menciptakan semua makhluk. Apa tulisan itu? Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan marahku. Kasih sayangku mengalahkan marahku. Dalam riwayat yang lainnya sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului marahku. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu ditulis oleh Allah untuk Allah sendiri dan itu ada di sisi Allah di arah Kemudian juga di dalam hadis sahih yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di hadis terakhir dari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor ke-42. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka la ubali hai anak adam sesungguhnya engkau tiadalah engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan aku melainkan pasti aku mengampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu jadi ini diantara sebab Allah mengampunkan dosa kita ad-doa war -roja kita berdoa kepada Allah dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni semua dosa kita dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa kita. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau sekiranya dosa-dosamu telah mencapai awan-awan yang ada di langit, kemudian kamu istighfar minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni kamu. Ini juga gambaran dosa yang tanpa batas. Dosanya sudah amat sangat banyak sehingga mencapai awan-awan yang ada di langit. Lalu dia istighfar. Jadi di antara sebab Allah mengampuni dosa adalah al-istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Kemudian ya bani Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, Kemudian kamu berjumpa aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Pasti aku datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah. Ini juga gambaran dosa yang tanpa batas sepenuh bumi dosanya. Tapi ketemu Allah tidak membawa dosa syirik maka Allah datang dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi di antara sebab Allah mengampuni dosa kita adalah at-tauhid, tauhid dan tidak syirik. Sehingga hadis ini kalau disimpulkan ada empat perkara yang menjadikan dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan kedua adalah ad-doa berroja. Berdoa dan berharap. <clears throat> yang ketiga adalah al-istighfar, istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah at-tauhid wa adamu syirik, bertauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Kemudian ada ucapan yang sangat indah, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Mari kita renungkan ucapan ini. Dikatakan oleh salah seorang salafus saleh namanya Yahya bin Mu'ad rahimahullahu taala. Kata beliau, "Min a'dhamil ightirar at-tamati fi dzunub ma'a raja'il 'afwi min ghairi nadama." Termasuk ketertipuan yang paling besar adalah terus-menerus dalam dosa sambil berharap maaf dari Allah tapi tanpa penyesalan. Ini adalah termasuk ketertipuan yang paling besar. Dia terus bergelimang dalam dosa, tapi dia mengatakan Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dia mengharapkan diampuni, dimaafkan, tapi dia tidak pernah menyesal, menyesali dosanya. Kemudian watawakku'u al-qurb min Allah bi ghairi ta'ah. Mengharapkan dekat dari Allah tanpa ketaatan. Ini juga tertipu yang paling besar. Dia ingin dekat kepada Allah tapi tanpa ketaatan, enggak mau taat. Bagaimana mungkin? Wantidaru zar'il jannah bi badril akhirah. Dan menunggu tanaman buah-buah dari surga sementara benih yang ditanam adalah benih neraka. Jadi dia menanamnya menanam benih neraka, tapi dia berharap surga. Perbuatannya adalah perbuatan ahli neraka, tapi dia berharap surga. Ini adalah tertipu yang paling besar. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi. Mengharapkan tempat orang-orang yang taat tapi dengan kemaksiatan. Yang dimaksud tempat orang yang taat adalah surga. Dia ingin tempat itu tapi cara mendapatkannya dengan maksiat, tentu nggak mungkin. Wantidharul jaza bi ghairi amal, mengharapkan balasan yang baik tapi tanpa beramal. wattamanni 'ala Allah 'azza wa jalla ma'al ifrat dan berharap kebaikan-kebaikan dari Allah tapi dia bermalas-malasan. Kata-kata yang sangat indah ya. Itu adalah termasuk ketertipuan yang paling besar. Mengharapkan maafnya Allah, ampunan Allah, tapi berkelimang dalam dosa, nggak pernah menyesal, ingin dekat dari Allah tapi nggak mau taat, mengharapkan hasil-hasil buah di surga, tapi yang ditanam adalah benih-benih neraka. Mengharapkan surga tempatnya orang-orang taat, tapi dia selalu berbuat maksiat. Mengharapkan balasan-balasan baik, tapi tanpa amal. Dia berharap kebaikan dari Allah, tapi dia bermalas-malasan dan seterusnya. Sehingga ada ucapan yang sangat indah Yang singkat namun padat Tarjun najata walam tasluk masalikaha Inna safinata la tajri al yabis. Kamu mengharapkan keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalan keselamatan. Sesungguhnya perahu tidak akan mengalir, tidak akan berjalan di tanah yang kering. Jadi kalau kita ingin selamat tapi tidak menempuh jalan selamat sama dengan perahu. Perahu berjalan di jalan raya, nggak mungkin, bukan tempatnya. Kalau perahu itu ya di air. Seperti itu. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Di sini ada ucapan-ucapan yang sangat indah berkaitan dengan rojak yang semoga bermanfaat untuk kehidupan kita jadi rojak berharap ini menjadikan kita mempercepat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala tambah semangat dan perjalanan kita menjadi baik, menjadi indah. Ibnul Qayyim rohimahullah taala mengatakan, walau "Walaular roja lama sara ahad." Kalau bukan karena rojak, tentu tidak ada satu orang pun yang berjalan. Semua orang malas kalau nggak ada harapan. Biasanya orang itu kalau sudah putus asa namanya putus harapannya, putus asa. Yang membuat dia semangat hidup karena dia masih mempunyai harapan. Ya. Kalau bukan karena harapan, maka semua orang nggak mau berjalan, malas semuanya. Yang membuat kita semangat hidup karena kita punya harapan. Fa innal khawfa wahdahu la yuharrikul 'abda. Karena takut saja tidak menggerakkan seorang hamba. Jadi takut saja tidak menggerakkan kita, tidak cukup takut saja. Wa inna ma yuharrikuhu al-hubbu. Hanya saja yang menggerakkannya adalah cinta. Wa yuz'ituhu al-khawfu. Dan menjadikannya jera adalah takut menjadikan jerah ya, jerah terhadap perkara-perkara yang diharamkan yang dilarang, takut. Wa yahduhu ar dan menjadikannya semangat adalah roja. Jadi ada tiga dan tiga itu harus kumpul dalam diri kita al-mahabbah wal khawf, war roja Cinta, takut dan berharap. Para ulama mengibaratkan antara al-khawf raja sama dengan dua sayap dan cinta adalah kepalanya sehingga terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah motor hati kita yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada al-khauf, ada ar-raja, ada al-mahabbah motor yang paling kuat yang menggerakkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah, cinta. Kenapa? Karena cinta itu maksudah turadu lidzatiha. Karena cinta itu memang diharapkan zatnya. Karena cinta itu memang diharapkan zatnya. Artinya cinta itu harus selalu ada kapan saja, di mana saja, harus selalu ada. Di dunia harus ada cinta, di akhirat pun tetap ada cinta. Sementara kalau al-khauf takut itu hanya sebagai sebagai satu perkara yang menjadikan kita jerah. Enggak berani berbuat maksiat. Sehingga takut ini hanya ada di dunia saja. Di surga enggak ada takut. Surga enggak ada takut. Takut di dunia saja. Karena fungsinya takut menjadikan kita jerah, tidak berani berbuat maksiat. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Yunus 62, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Karena takut dan sedih itu hanya di dunia saja. Di akhirat, di surga tidak ada. Sementara kalau cinta terus di dunia ada cinta, di akhirat ada cinta. Adapun harapan juga selalu ada dan di akhirat semua harapan itu terpenuhi. Semua harapan terpenuhi. Takut sudah hilang, nggak ada takut. Ini penting sekali ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Jadi fungsi takut itu hanya untuk membuat kita jerah, nggak berani berbuat maksiat. Fungsinya rojat menjadikan kita bersemangat dalam hidup dan fungsinya cinta adalah itu memang segala-galanya cinta Orang kalau nggak punya cinta, dia tidak akan semangat dalam hidup. Dan cinta yang paling tinggi adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan, bagaimana seseorang tidak punya cinta? Enggak punya cinta. Terus apa kira-kira yang menjadikan dia bersemangat dalam hidup? Yang men yang menggerakkan hatinya dia itu apa? Padahal dia tidak ada cinta. Mungkin ada sebagian orang seperti itu kan. Kok oh, enggak ada cinta Allah itu nggak ada. Terus apa kira-kira bisa menggerakkan hati selain cinta itu? Para ulama mengatakan yang bisa menggerakkan hati kita selain cinta ada dua hal. Yang pertama-tama adalah kafratu dzikri lil mahbub. yaitu banyak menyebut-nyebut yang dicintainya yaitu banyak-banyak menyebut Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nanti lama-lama akan menjadi cinta. Karena ketika kita banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, lama-lama hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memerintahkan di dalam surat Al-Ahzab 41 42 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Yang banyak zikir. Ini dengan banyak zikir nanti akan masuk dalam dirinya cinta. Karena itu perjalanan orang menuju Allah itu dimulai dengan yang banyak zikir, zikir, zikir terus, zikir. Kemudian yang kedua yang menggerakkan hati adalah mutala'atu alaihi wa na'maihi. Memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nikmat Allah, alangkah banyaknya nikmat Allah dalam diri kita. Berapa banyak nikmat Allah dalam diri kita? Nikmatnya organ tubuh, mata, telinga, hidung, mulut, semuanya sampai organ-organ dalam, jantung, paru-paru, kita akan bersyukur, nikmat Allah banyak. Nikmat Allah memberikan kepada kita istri, anak, nikmat Allah memberikan kepada kita segala-galanya. Allah menjadikan kita orang Islam, orang beriman. Allah menjadikan kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kepada kita sehat walafiat, selamat sejahtera, nikmat yang sangat banyak. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 69, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." maka ingatlah selalu nikmat-nikmat Allah supaya kamu sukses. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa Allah." Dan semua nikmat yang ada pada kamu, maka itu semuanya berasal dari Allah. Semua nikmat dari Allah. Allah juga berfirman di dalam surat Luqman ayat 20, "Wa asbaha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Allah memberikan kepadamu nikmat-nikmatnya yang lahir dan yang batin. Semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar." Dan Allah memberikan kepadamu semua yang kamu minta. Ini terbukti, semua yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Lalu Allah ditutup ayatnya innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya manusia itu amat sangat dolim lagi amat sangat kafir, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakuinya. Jadi kalau kita renungkan semua nikmat Allah ya, Allah menciptakan semuanya ini untuk kita. Dan Allah menciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan semua alam semesta ini untuk kita. Dan kita hanya diminta supaya ibadah. Allahu akbar. Jadi itu yang menggerakkan hati kita supaya bisa cinta Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula enggak cinta, akhirnya jadi cinta. Yang pertama-tama banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir, banyak zikir. Karena itu sekali lagi ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, perjalanan seorang hamba menuju Allah itu dengan banyak zikir. Tentu zikir yang masyru, zikir terus, zikir mutlak, zikir muqayyad, yang banyak zikir sehingga dia benar-benar tergantung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang banyak menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan harapan seseorang itu kepada Allah semakin kuat? Para ulama mengatakan, "Quwwatur raja'i 'ala hasabi quwwatil ma'rifati billahi wa asma'ihi wa sifatihi." Kuatnya pengharapan adalah tergantung kuatnya pengetahuan tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi semakin kita kenal Allah, semakin kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semakin kita kenal itu, semakin pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi roja ini adalah merupakan kehidupan hati kita. Kemudian juga ikhwan wa la rahimakumullah Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik biibadati rabbih ahada Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah beramal saleh dan tidak menyekutukannya dalam ibadah dengan suatu apapun. Kalau kita rojak berharap Allah, amal soleh, usaha dulu, jangan syirik. Sehingga rojak adalah merupakan ibadah. Kemudian ada orang yang menyekutukan Allah dalam rojak, menyekutukan Allah dalam berharap. Yaitu orang yang mengharapkan selain Allah, dalam perkara-perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Ini syirik dalam roja. Syirik dalam harapan. Misalnya apa? Misalnya dia berharap kepada selain Allah, kepada wali pulan atau siapa. Wahai Syekh, ampunilah dosa-dosa saya. Jadi dia mengharapkan dosanya diampuni oleh selain Allah. Ini syirik dalam roja. Atau dia sakit, dia ingin penyakitnya disembuhkan oleh selain Allah. Wahai Syekh Bulan, sembuhkan penyakit saya. Nah, ini syirik dalam berharap. Mestinya dia minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan ibadah yang mestinya untuk Allah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk syirik akbar. Syirik dalam roja berharap. Sampai ada orang itu <clears throat> ketika dia melak, me, apa namanya memasukkan lamarannya kerja di satu instansi. Setelah memasukkan lamarannya, dia akan berharap untuk bisa diterima. Berharap bisa diterima. Lalu dia mengatakan, nasibku tergantung si fulan. Nasibku ada di tangannya si fulan. Nah, ini syirik, syirik akbar ini. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kalau kita mengharapkan yang selain Allah, kita akan menjadi orang yang hina. Mengharapkan selain Allah, ada ketergantungan hati dengan selain Allah, kita akan menjadi orang yang rendah, kita akan menjadi orang yang hina. Para ulama mengatakan, "Ma'allaqal 'abdu raja'ahu wa tawakkulahu bi ghairillah illa khaba min tilkal jihah." walastan tansara bi ghairillah illa khadal. Tiadalah seorang hamba yang menggantungkan harapan dan tawakalnya kepada selain Allah melainkan pasti rugi di sisi itu. Jadi kalau kita mengharap menggantungkan harapan kita, tawakal kita kepada selain Allah, rugi, rugi. Menyesal. Dan tiadalah seorang yang minta tolong kepada selain Allah melainkan pasti dia terhinakan. Minta tolong selain Allah terhinakan. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 81 82, "Wattaqadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza." Kalla sayakuruna bi'ibadati rabbi bi'ibadatihim wa alihim biddah Ayat ini maknanya mereka mengharapkan yang selain Allah untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi ternyata yang selain Allah yang diharapkan itu malah justru menjadikan keburukan untuk mereka. Berbalik. Karena mengharapkan yang selain Allah menggantungkan harapannya kepada manusia. Kemudian para ulama mengatakan pula ini kata-kata yang sangat indah ya, indah sekali. Wa kullu man khafa syai'an ghairallah sallata alaihi Siapa saja yang takut kepada sesuatu selain Allah Siapa saja yang takut kepada sesuatu selain Allah Pasti dia dikuasai olehnya Jadi kalau kita takut sesuatu selain Allah maka kita dikuasai oleh dia, dikuasai nggak bisa apa-apa. Karena gara takut sama dia, dikuasai, nggak bisa apa-apa. Ini kenyataan ya, terbukti. Kama anna man ahabba ma'allahi ghairahu 'udziba fihi. Sebagaimana orang yang mencintai yang lain bersama Allah pasti akan tersiksa. Jadi orang itu kalau mencintai yang lain, walaupun dia cinta Allah, tapi dia juga cinta yang lain bersama-sama cintanya kepada Allah itu tersiksa. Ini betul. Cinta selain cinta Allah itu menjadikan kita tersiksa. Cinta apapun, cinta harta, cinta siapapun, cinta manusia, hmm. kecuali cinta-cinta yang merupakan cabang cinta Allah ya, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, seperti itu. Adapun yang lain selain itu tersiksa. Kemudian waman raja ma'allahi ghairahu khadala min jihadihi. Barang siapa mengharapkan yang lain bersama Allah dia akan terhinakan dari sisinya. Jadi walaupun kita mengharapkan Allah tapi kita juga mengharapkan yang lain bersama-sama pengharapan kita kepada Allah itu, maka kita akan terhinakan, hina. Mengharapkan Allah saja titik, tidak usah yang lain selain Allah. Kalau ada yang lain bersama-sama Allah itu kita akan terhinakan. Lalu ditutup kata-katanya dengan ucapan wahadihi umurun tajribatuha takbi an adillatiha. Ini adalah perkara-perkara yang sudah terbukti sehingga cukup dari dalil-dalilnya. Artinya tanpa dalil pun sudah cukup, sudah terbukti nyata. Apalagi kalau kita bicara dalil, lebih banyak lagi dalilnya. Jadi tanpa dalil sudah cukup ini, terbukti. Memang benar sekali kata-kata yang sangat indah. Dan ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan akan sangat bermanfaat. Jadi berharap kepada orang itu jangan. <clears throat> Hanya kita berusaha, kita hanya berusaha berharap jangan. Sehingga kita benar-benar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah saja, Maha Esa, enggak ada lagi yang selain Allah. Kita menjadi orang paling kuat di dunia. Allah saja. Adapun yang lain selain Allah usaha saja. Karena kita disuruh berusaha, kita berusaha. Tapi tetap semuanya adalah Allah, Allah dan Allah. Segala-galanya Allah. Ya. Itulah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Pembahasan-pembahasan yang sangat indah tentang roja dan insya Allah kalau tadi antum benar-benar memahami apalagi telah menuliskannya lalu nanti dibaca lagi, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan, pasti akan bermanfaat dalam kehidupan masalah ini. Jadi benar-benar kita putuskan harapan kita dengan selain Allah. Tidak ada sudah, yang ada itu hanya Allah, Allah dan Allah saja. Wallahu bisawab Mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Fadol silakan. Tonton, kalau ada yang bertanyakan Kalau akhwat bagaimana biasa Lewat SMS Tonton eh, Ketika fenomena dukun silik kemarin Masyarakat Fenomena apa? Dukun silik penari Oh ya Masyarakat ada yang berharap dengan husnuzon terhadap Allah Itu bahasanya Allah telah menurunkan dunia hingga Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang miskin dengan pengobatan seperti itu. Ini harapan-harapan seperti ini bagi orang awam mungkin apa namanya layak gitu. Bagaimana hmm. menurut nah. Iya, dengan fenomena dukun cilik ya. Dukun cilik ponari itu. Kenapa? Katanya masyarakat nikmat dari Allah. Supaya orang miskin bisa berobat murah gitu ya itu adalah musibah. Musibah kesyirikan. Yang kita sayangkan itu dari MUI, saya mendengarkan langsung dari MUI itu salah seorang ketua MUI mengatakan itu bukan syirik itu. Bukan syirik itu. Kalau itu dikatakan syirik, lah bagaimana dengan orang yang mencium masyarakat Aswad itu? Ini ketua MUI seperti itu, Malam bela. Selain Hajar Aswad itu kan memang kita disuruh mencium. Kita diperintahkan mencium. Lalu kita mencium. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala kalau akan menuju Masjid Aswad beliau mengatakan inilah a'lamu ma anta illa hajar la tadurruni wa la tanfa'uni. Lau ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqabbiluk ma qabaltu. Aku tahu kamu tidak lain hanya batu biasa. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Nah ini batu itu disamakan dengan hajar aswad. Seperti itu. Jadi inilah, yes, memang inilah yang membuat negara kita terpurin kesyirikan. Yang kita sesal sesalkan itu para kiai, para ulama itu bukan menghilangkan kesyirikan, malah mereka melestarikan kesyirikan. Jadi mereka mau ngelarang itu takut, soalnya mereka juga melakukan seperti itu. Nanti kena sendiri nanti. Nanti kalau mereka melarang misalnya, konari dilarang ya, syirik. Nah ketika dia nanti jualan gitu, loh gimana ini kan juga syirik sama-sama syiriknya. Karena mereka juga jualan, jualan batu akik, jualan apa, jualan jimat. Jadi begitu. Jadi itu bukan merupakan nikmat bagi orang miskin untuk berobat gerak, untuk berobat murah. Bukan itu malah musibah itu. Dan musibah syirik, musibah pembodohan, musibah segala macam. Dan negara ini akan semakin terpuruk dengan adanya kesirikan-kesirikan seperti itu. Sangat sayang, sangat disesalkan. Betul saya ketika melihat seorang dari MUI mengatakan begitu dia oh, sudah mau berharap apa gitu. MUI-nya kayak gitu sudah. Malah bela. Lah kalau itu dikatakan bukan syirik, berarti syirik itu enggak pernah ada. Kalau orang gitu itu dianggap enggak syirik, terus apa syirik itu terus? Apa syirik itu? Berarti enggak ada syirik. Jadi menurut mereka yang penting pokoknya syahadu allah ilaha illallah syahadu anna rasulullah selesai. Berarti enggak ada syirik setelah itu. Jadi istilahnya orang paling kafir di muka bumi kalau dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, selesai. Yang penting itu aja. Jadi begitu. Jadi kalau itu dikatakan bukan syirik, apa syirik itu terus? Enggak ada syirik berarti di muka bumi. Jadi itu ya itu yang kita sesalkan ya. Ya mudah-mudahan aja Allah memberikan hidayah kepada para ulama supaya mereka tidak lagi berbuat syirik sehingga Indonesia benar-benar bangkit. Orangnya menjadi orang-orang yang pinter dan Islamnya benar-benar diamalkan. Ya, kontrol kalau ada yang lainnya silakan. Kontrol. Bagaimana uh, ibadah yang memiliki rukun seperti salat misalnya itu ketika salah satu dari rukun tersebut rukun salat maksudnya itu tidak terpenuhi maka sholat dikatakan salah satu dasar. sedangkan dalam e, kajian Arkanul Iman ini di sana dijelaskan banyak tentang rincian-rincian daripada iman nah, apakah ketika hanya rinci ini tidak terpenuhi kemudian iman seseorang tersebut bisa dikatakan sah atau tidak sah karena e, penjelasan tentang uh, apa yang sudah banyak diberikan mulai dari pertemuan pertama itu banyak dari dia bukan dari rukun iman yang yang enam. Iya. Jadi sama ya. Jadi ibadah-ibadah tauhid, akidah sama dengan sholat. Sholat kan ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Sama tauhid juga gitu. Ada rukunnya, yang mana kalau rukun-rukunnya itu dihilangkan, ya nanti bisa batal tauhidnya. Sehingga ada istilah pembatal-pembatal la ilaha illallah pembatal saya keislaman. Jadi yang dilakukan yang mana? Kalau memang yang merupakan pembatal ya batal, harus syahadat lagi. Syahadat lagi, harus taubat yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat ya yang dilakukan yang mana, yang prinsip atau yang tidak. Kalau yang prinsip sekali ya memang batal. Kan ada nawakidul Islam al-asyrah 10 pembatal keislaman. Jadi la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan saja tapi ada konsekuensinya. Jadi betul sama dengan sholat, sama dengan sholat. Kalau sholat ada perincian-perincian, akidah juga ada perincian-perincian. Sama persis. Karena itu butuh belajar. Kalau orang Islam bilang tidak tahu, tidak benar. Yang benar adalah tidak mau tahu. Ini lebih wajib diketahui daripada masalah sholat. Ya. fadl kalau ada yang lainnya. Tentu saja semakin kita menyempurnakan semuanya itu, maka semakin sempurna pula keimanan kita. Cintanya sempurna, takutnya sempurna, rojaknya sempurna. Nanti kita bahas lagi masalah tawakal tawakalnya juga sempurna. luar biasa. Itu adalah merupakan ibadah-ibadah hati yang benar-benar menjadikan kita bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang dampaknya ya, dampaknya. Kalau kita menerapkan yang tadi itu, cinta, takut, harap, tawakal kita terapkan, maka kita tidak akan butuh kepada manusia sekali. Tidak akan butuh manusia kita. Manusia di mata kita tidak ada artinya apa-apa, sama dengan wayang, wayang, petruk, semar, kareng dan yang lainnya. Betul. Kalau antum praktekkan itu cinta yang benar, takut yang benar, berharap yang benar, tawakal yang benar, manusia di mata itu tidak ada artinya. Hanya saja karena kita diperintahkan berinteraksi dengan manusia, maka kita berinteraksi. Tapi manusia di mata kita tidak ada apa-apanya, tidak bisa. Memberi manfaat sedikit pun tidak bisa, mendorong sedikit pun tidak bisa, tidak ada orang manusia itu. Cuman karena kita diperintahkan, kalau sakit berobat, ya berobat, tapi tetap berharapnya kepada Allah Subhanahu taala. Seperti itu. Jadi memang dampaknya begitu, dampaknya. Sehingga nanti seakan-akan kesannya itu arogan. Ini orang arogan, sombong. Padahal bukan. Itu bukan orang arogan, bukan orang sombong. Kalau sombong itu kan eh, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, yang merendahkan manusia, menghina manusia, Bu. Itu sombong. Kalian bukan menghina manusia, tapi benar-benar nggak ada harapan kepada manusia. Loh, dia sama dengan orang tenggelam. Bagaimana saya bisa? Bagaimana orang tenggelam dimintai tolong untuk menyelamatkan kita? Manusia itu orang tenggelam. Kita menyelamatkan mereka. Atau manusia itu ibaratnya orang dalam penjara. Bagaimana akan bisa nolong kita? Justru kita nolong dia mengeluarkannya dari penjara. Jadi dampaknya mengamalkan tauhid seperti itu. Antum nggak punya harapan pada manusia, nggak berharap manusia sama sekali. Nanti memang kesannya seperti seperti arogan, sombong saja. Padahal nggak sombong itu berbeda ya. Fondel kalau ada yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya kira cukup Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wa sallim tasliman kathira Allahumma qsim lana min khasyiatika Ma ta'ulu bihi bainana baina mahsiatik Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak Wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alaina masaib ad-dunya اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا